Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Kita meneruskan bacaan Al-Usul min Ilmi Usul. Ini pokok dari ilmu usul fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih dalam bahasan al-ijma. <clears throat> Dan ijma itu termasuk dari sumber hukum Islam. Ya, sering kita sebutkan bahwa sumber hukum Islam itu ada empat. Pertama Al-Quran, demikian juga hadis Nabi Kemudian ijma ini yang kita sedang bicarakan, kemudian nanti kias. <clears throat> kemudian disebutkan ya dari sumber hukum, ya ini khususnya Al-Qur'an dan Sunnah itu <clears throat> maka di situ ada dalatul alfat kan itu, sering kita ulang-ulang itu. Ya tunjukkan oleh al-fat itu. Bisa dia perintah atau larangan atau umum atau khusus. Ya, demikian juga mutlak atau yang Mukoyat, jadi sudah lewat pembahasannya. Tapi lapat-lapat tunjukkan itu, maka kita pun bisa mengambil hukum darinya. Ini Inilah tujuan mempelajari usul fikih untuk mengetahui hukum. Entah dia wajib atau haram atau semisalnya sah atau tidak sah. Sebutkan pada pertemuan terlewat <clears throat> bahwa ijma atau kesepakatan ya dari umat ini sudah lewat bahwa ijma itu kesepakatan orang-orang yang mempunyai ilmu mustahid umat Nabi SAW di, terhadap hukum syariat ya sebagai sumber hukum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalil-dalil hal tersebut. Kemudian disebutkan jenis-jenis ijma itu ada yang koti yang mesti. Seperti sepakat sholat itu wajib. Nah, itu semua sudah tahu. Tidak ada yang bantahnya. Ya, demikian juga seperti zakat itu wajib. Ya. Kemudian ada yang doni. Doni itu yang perlu untuk diteliti. Benar nggak umat ini sepakat padanya? Ya demikian. Seperti umpamanya ijma tentang masalah muntah ketika puasa Ramadan, ketika puasa seorang muntah. Itu ijma atau enggak? Ibnu Mundir mengatakan ijma sepakat. Orang muntah dengan sengaja itu batal sholatnya. Ya, ini batal puasanya. Dia puasa kemudian muntah dengan sengaja. Mungkin sakit apa e, masuk angin sengaja dimuntahkan. Nah, seperti ini batal puasanya. Nah, itu ijma disebutkan. Nah, ini qat'i. apa ini doni. ini beliau mencari-cari ucapan para ulama kemudian me, sampai menyebutkan seperti itu. Walaupun sebagian pun mengkritik benar tidak ucapan beliau ini. Ya, demikian. Kemudian disebutkan berikutnya surutul ijma, syarat-syarat suatu dikatakan ijma. Ya, yang bisa ditulis berikutnya adalah syarat-syarat ijma. Wala Allah lil ijma'i syurutun minha. Untuk ijma' ini ya dikatakan dia itu sepakat para ulama, itu ada syarat. Di antaranya al-awal yang pertama, ya, syarat itu benar-benar dikatakan ijma' karena ijma' itu sumber hukum. Kalau sudah ijma' tidak bisa kita membantah. Dan ijma' itu pun diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang ini tidak bertentangan dengan hadis dan sebagainya, dengan ayat Al-Quran. Ya demikian. Ini sudah lewat pembahasannya. Jadi syarat pertama apa? Ayas buta bitoriki sohihin. Tetap dengan jalan yang benar. Ini benar-benar itu ulama mengatakannya. Nah, demikian. Jadi syarat pertama itu benar-benar ijma itu ternukilkan. Memang benar. Ulama itu mengatakan itu adalah ijma. Ya bukan hanya prasangka saja. Mana kamu bilang ijma? Oh, lihat ini Ibnu Mundir punya buku Al-Ijma. Oh ya, Ibnu Hazm juga Ya, punya buku Al-Ijma. Ibnu Abdul Bar juga punya buku Al-Ijma. atau oh di halaman ini. Oh iya berarti yakin. Kan itu. Ya ini benar-benar tetap dengan jalan yang benar. Ya, ini benar itu ijma. Bi'ayakuna imam masyuran benar ulama. Bisa saja dia itu terkenal di antara ulama. Ya, Ibnu umpamanya Imam Malik mengatakan ya wana kalau ijma menyebutkan ijma ulama ini dan itu. Ya, ini terkenal memang itu ijma. Au naqiluhu siqah ada yang menukilkan orang yang terpercaya. Ada di buku ini. ini Mundir menyebutkan, Ibnu Mundir siapa? Ulama yang terpercaya. Oh ya, kita pun menerimanya. Ya, wasiun wasiul itilah luas wawasannya. Bukan bukan ini ulama di negerinya saja. Ya, benar-benar ulama. Bukan copy paste aja. Kalau zaman sekarang kan kadang itu. Copy paste ini kalau komputer ya bisa di blok gitu, kontrol C kemudian kontrol V kan itu aja ya, Al-Quran tidak apal nah, ini dan itu ini copy paste aja bukan itu tapi wasul itilah ini luas wawasannya ya demikian jadi memang benar-benar apa memang benar-benar bahwa itu adalah ijma bukan bohong-bohong saja bisa karena tadi ulama ya itu yang terkenal menyebutkannya atau orang yang menukilkan itu terpercaya. yang kedua, ala yasbiquhu khilaf mustakir. Tidak ada perselisihan sebelumnya. Nah itu. Jadi sebelumnya tidak ada, tidak ada perselisihan. Oleh karena itu disebutkan ijma itu yang kokoh itu ketika di zaman sahabat. Kalau itu sudah sepakat para sahabat sudah tidak bisa terbantahkan. Dan tidak ada di situ perselisihan sebelumnya. Fa in sabaqahu dzalika fal ijma. Kalau ada perselisihan sebelumnya itu bukan ijma namanya. Ya. Li'anal aqwal la tabtul bi mauti qailiha. Karena ucapan itu tidak menjadi batil, tidak menjadi hancur dengan mati orang yang mengucapkannya. Mamanya sekarang bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan dia itu sudah dikatakan dia itu bertobat dari pemikiran Asyairah yang dia buat itu. Nama Allah 20 kan itu wujud kita bakok ini mengatakan dia itu apa sudah bertobat. Tapi apakah kemudian ucapan beliau pemikiran dia itu hilang? Tidak, Dia sendiri sudah tobat, pemikiran masih dipakai. Bahkan ada yang mengatakan 80 persen ya dunia ini mengikuti pendapatnya. Di Indonesia ini kan banyak itu. Sampai dinyanyikan Allah wujud kita bakok mukhalafatul lewadisi. Jadi dengan matinya seorang itu pendapatnya itu nggak mati walaupun dia sudah bertobat. Ya gitu. Jadi kalau di situ ada perselisihan sebelumnya maka di, bukan, bukan dikatakan ijma. Ya, jadi kalau tidak ada perselisihan sebelumnya bukan dikatakan ijma. <clears throat> ya, fa ijma la yarfa khilaf ashabik. Ijma tidak mengangkat perselisihan yang telah lewat. <clears throat> ya demikian. Kemudian juga disebutkan jadi dua ini ya syarat. Lalu bagaimana seperti permasalahan di situ ya ada boleh nggak menulis hadis Nabi SAW. Karena itu ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW, La taktubu siwal Qur'an. Jangan kalian menulis kecuali Al-Quran. Sehingga di antara ada kalian para sahabat, demikian juga e, disebutkan e, di antara yakni e, tabi'in yang mengatakan la, la aktubu ya al asauda al albedo. Aku nggak pernah Muhammad bin Sirin mengatakan aku nggak pernah menorehkan hitam di atas putih. Ini aku tidak pernah menulis karena hadis hadis tadi Nabi mengatakan jangan kalian menulis kecuali Al-Qur'an. Ya, maka mereka menyebutkan bahwa ini adalah di awal-awal saja, ya, yang khilaf yang kemudian tidak tetap. Kemudian terjadi isma, bolehnya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan, ya, jadi kemungkinan sahabat ini tadi tidak sampai hadis-hadis ya, apa? Ya itu, dikirim kepada mana itu? Tidak sampai kepada dia hadis yang Nabi memerintahkan sebagian sahabat untuk menulis, ya uktubu li Abi Syah demikian memerintahkan tulislah untuk Abu Syah demikian juga ya e, Abu Hurairah mengatakan bahwa dulu Abdullah bin Amr ini ya tidak ada lebih banyak ilmu ilmunya ya dariku melebihi Abdullah bin Amr bin As dulu dia menulis nah dari sini menunjukkan apa Nabi membiarkan beliau menulis ya demikian jadi di sini bukan kemudian menunjukkan bahwa terjadi perselisihan, tidak. Mungkin mereka belum sampai dalil, kan demikian. Yang jelas bahwa namanya ijma itu harus apa? Harus tidak ada perselisihan sebelumnya. Adapun masalah menulis hadis, kemungkinan mereka belum sampai dalil. Ya demikian. Dan disebutkan oleh para ulama kemudian ijma sepakat boleh menulis hadis sampai sekarang. Ya, bahkan Nabi pun juga memerintahkan sebagai tadi disebutkan. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah Allah. ini selesai tadi bahwa apa? Perselisihan itu ya tidak boleh ada sebelum terjadi ijma tersebut. Kemudian juga wala yastarid ala ra'yil jumhur. Tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur itu benar. Ingkirat asril mujmi'in. Ini meninggalnya zaman orang yang sepakat tersebut. Apa maksudnya? Jadi kalau dalam suatu <coughs> zaman, umpamanya zaman para sahabat atau zaman para tabi'in. Ya, apakah disyaratkan kalau sudah terjadi ijma, umpamanya tahun 100 eh, Hijriah terjadi ijma tentang permasalahan. Ya. Kemudian apakah disyaratkan semua harus meninggal dulu sehingga ijma itu tetap kesimpulannya tidak. Kalau sudah ijma tahun tahun 100 umpamanya sudah sepakat para sahabat umpamanya, kemudian setelah itu meninggal. Ya, sebagian sahabat, sebagian lagi masih hidup. Apa kemudian disyaratkan semua meninggal dulu baru dikatakan ijma? Jawabannya tidak. Selama sudah terjadi kesepakatan, Ya, walaupun kemudian setelah itu mereka ada yang berbalik pendapatnya tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah ada isma, Tidak disyaratkan di situ semua harus mati. Semua harus meninggal. Dari apa zamannya itu tidak. Kalau sudah sepakat, sudah. Karena kesepakatan kaum muslimin itu adalah benar. Sudah lewat pembahasannya. Jadi kalau sudah sepakat, kemudian setelahnya jadi perselisihan, tidak dianggap. <coughs> Demikian. Walaupun masih ada yang hidup, tidak dianggap. Walaupun yang hidup itu kemudian berbalik pendapatnya, tidak dianggap. Ya demikian. <clears throat> Seperti umpamanya sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya ini kan tentang masalah sujud sahwi, tahu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan ada beberapa riwayat itu. Kadang kalau kita mau ikuti, yang afdal memang kita harus mengikuti apa yang Nabi contohkan. Tapi kadang kita bingung. Kalau kelebihan itu salamnya setelah atau sebelumnya. Kalau kekurangan itu setelah atau sebelumnya. Kalau lupa setelah atau sebelumnya. Ya demikian. Jadi seperti umpamanya seorang ya dia sholat ya tiga rakaat umpamanya. Kemudian sholat duhur tiga rakaat. Kemudian diperingatkan. Kemudian dia lanjutan empat kan. Kan itu hendaknya sujud sahwi. Kan demikian. Atau semisal itu. Nah ini sujud sahwinya kapan? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sujud sahwi. Atau sujud sahwi dulu. Kemudian baru salam. Ya. Apa gitu? Jadi jadi dia salam dulu kemudian Susawi atau Susawi dulu baru salam. Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa ijma mau dilakukan ini dan itu itu nggak masalah. Nah itu. Ya, itu kita aman. Sudah kalau Ibn Abdul Bar mengatakan ijma. Walaupun sebagian mengkritik ya gitu. Itu tidak benar itu nya itu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi seolah kalau beliau mengatakan itu perkara jadi mudah. Karena kalau kita mengikuti hadis itu eh, Nabi SAW waktu itu beliau sholat duhur. Kemudian lupa tahiyat awal. Kan demikian. Maka waktu itu Nabi SAW beliau sujud sawi dulu baru salam. Nah, kalau kita bingung namanya, tidak apa-apa. Mau kita salam dulu, kemudian susawi, kemudian atau susawi dulu baru salam tidak masalah. Kan demikian. <clears throat> Insya Allah selesai pembahasan ijma' di sini. Subhanallah, tiga, Astagfirullahaladzim.